Kita lanjutkan insyaallah kajian kita. Alhamdulillah telah kita pelajari beberapa tokoh sahabah dan juga tabi'in dan kita akan masuk kepada pembahasan tokoh tabi'ut tabi'in. Agar pembahasan kita lengkap terkait dengan sabda Rasul Ali Shallallahu wassalam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in, thummal ladzina yalunahum. Dan tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seorang imam ma'ruf Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah. Naam. Nama ini insya Allah bukan nama yang asing. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Alimun fi zamani. Seorang alim, imam di zamannya. Adapun nama beliau Abdullah. Itu namanya Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Al-Marwazi ini nisbah kepada sebuah negeri, yaitu negeri Maru. Ya. Orang kalau terlahir di Maru, ya, nisbah kepada negeri ini adalah Marwazi. Al-Marwazi. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Almaru ini termasuk di antara negeri-negeri di Khurasan. Termasuk di antara negeri-negeri di Khurasan. Nah. Dan beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah tahun 118 Hijriah. Sahabat yang terakhir wafat tahun berapa? 110. Ya, 110 Abu Tufail. Nah, jadi 8 tahun ya setelah akhir sahabat meninggal. 8 tahun. Dan beliau tidak bertemu dengan sahabat, maka tidak mungkin ketemu. Ya, ya. Sahabat yang terakhir lahir pada tahun 110. Beliau lahir tahun 118. Mustahil kalau bertemu. Ya. Makanya eh, dulu ada kalau kita lihat kitab Mizan oleh Aitidal di Hindi ada seorang namanya Rotan. Namanya siapa? Rotan. Dia mengaku suhbah Nah, disebutkan oleh Zahabi, Ratan al-Hindi, wama adraka ma Ratan. Ratan al-Hindi, tahukah kamu siapa Ratan al-Hindi? Yadda'i suhbah. Mengaku sebagai apa? Sohabah. Padahal lahirnya ya, tidak tanggung-tanggung mengaku sebagai apa? Sohabah. Lahirnya di atas tahun 500. Iya kedip. Ya. Iya kedip, dusta sudah. Nah. Wabilahi taufiq. Nah, sahabat saja terakhir wafat pada tahun 110. Nah, Fa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya beliau lahir pada tahun 118. Kala ya. Ahmad bin Hambal berkata Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana dinukilkan oleh Az-Zahabi dalam tarikh atau dalam Syiar Alamun Nubala ya. juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad menukilkan ucapan Imam Ahmad, qala Ahmad ibn Hambal wa Abu Hafiz Al-Fallas wulida al Mubarak sanata samani asrata wa mi'ah. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah. Nah. Diriwayatkan pula beliau sendiri mengatakan, Abdullah mengatakan, Abdullah sendiri mengatakan, ya, sebagaimana juga di dalam kitab tersebut ya Ibnu Mubarak mengatakan wulidtu sanata asrat wa mi'ah saya dilahirkan pada tahun 119 nah ya kadang kalau hitungan itu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah tahu dibulatkan ya dikenapkan ya dibundarkan ya dibuntarkan ke atas atau dikempiskan mungkin ya ke bawah ya. Asyahid ya ini lahirnya beliau tahun 118 119 Hijriah. Dan di antara hal penting yang selalu kita dapatkan dari para a'imah, mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Memang seorang tidak akan mendapatkan apa ilmu kecuali dengan semangat. Ba'dallah Ya. Kata Yahya ibu Nabi Kesir, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah di Sahihi, la yunalul ilm birahatil jasadi. Ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang ya santai, tidak mau berkorban, tidak mau berusaha. Nah, terkadang kesulitan menjadikan seorang itu mendapatkan kemuliaan. Mungkin sebuah negeri, di sebuah daerah sulit untuk belajar. Tapi dari kesulitan itu, ya seorang menjadi apa? Ya, semangat. Coba zaman sekarang ini, betapa banyak kemudahan, ya atau tidak? Ya. Orang kalau mau menulis, tidak menulis bisa. Tunggu nanti teman menulis, nanti saya fotokopi. Saya copy. Ya. Akhirnya malas dia. Atau difoto pakai Android. Ah, sudah. Tapi dulu di zaman A'immah ya, tidak ada mesin fotokopi, tidak ada kertas pun bahkan apa? sulit. Disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah menulis di tulang-tulang. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau berbicara kesulitan yang dihadapi ulama, kodiman dulu lebih daripada kita. Maka antum yang barangkali ada sedikit keterbatasan di negeri ini, kesulitan, ya, itu bukan alasan untuk seorang tidak berbuat, tidak menuntut ilmu. Bahkan dari situ terkadang muncul apa? Ya, kemudahan-kemudahan. Ada himmah, aliyah, semangat yang tinggi. Nah, dan kita dapatkan sekali lagi semua a'immah itu kita dapatkan mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Di antara yang menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu, ya, qala rahimahullah an nafsihi, beliau berkata ya, tentang diri beliau sebagaimana ucapan beliau dinukilkan oleh al Hafiz uh, eh, Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Taib juga disebutkan oleh Al-Zahabi rahimahullah fi Syiar A'lamin Nubala. Berkata Abdullah bin Al-Mubarak Naam, hamal hamiltu an arba'at alaf syekh. Saya mengambil ilmu dari 4000 syekh. 4000 syekh. Farawaitu an alfin minhum dan saya riwayatkan dari seribu mereka. Jadi kalau bab duduknya mengambilnya dari berapa? Dari 4000. Tetapi yang saya riwayatkan ya, yang saya riwayatkan seribu dari mereka. Nah, dan ulama dulu seperti itu kalau berbicara gurunya sekian sekian. Termasuk Bukhari rahimahullah. Imamul Bukhari datang setelah siapa? Setelah Ibnu Mubarak. Ya. Dia mengatakan, ya, itu saya mendengar lebih dari seribu guru. Mereka semuanya mengatakan al-iman, iman itu paulun, wa amalun wa'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan juga apa? I'tiqad. Taib. Ini ucapan beliau sendiri tentang berapa guru beliau duduk mengambil ilmu darinya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara guru-guru beliau ma'ruf, ikhwan. Ya, guru-guru beliau ini tokoh-tokoh besar. Ya. Seperti di antaranya Hisham bin Urwah سليمان التيمي عاصم الأحول حميد الطويل نعم الأعمش kemudian juga Malik Walais dan yang lain, ikhwan. Banyak tidak saya baca, ikhwan. Ya. Jadi beliau banyak sekali gurunya dan guru beliau adalah tokoh-tokoh. Nah. nah. Min ada adapun murid-muridnya ya, sebagian sudah kita dengar ya. Di antara murid-muridnya adalah Ma'mar Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani ya. yang kemarin kita dapatkan nama beliau di mana? Sahifah Hammam bin Munabbih. Ya. Taib. Sahifah Hammam bin Munabbih. Ma'mar meriwayatkan dari siapa? Dari Hammam. Ya, dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini juga min talamidhi di antara murid-muridnya Naam Ibnul Mubarak. Wasauri Sufyan Sauri juga termasuk di antara murid-muridnya Abdul Razak Ibnu Hammam Abu Dawud. Naam. Wa Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, Syekhul Bukhari. Dan yang lain. Hada min talamidihi. Ini di antara murid-murid beliau. Dan ketahuilah bahwa beliau juga ma'ruf birrihlah. Ma'ruf melakukan rihlah fi talabil ilmi, menuntut ilmu. Naam. Aksara rahimahullah minat tirhal wa titwaf. Beliau banyak melakukan tirhal, yakni banyak pergi safar, rihlah fi talabil ilmi. Naam irtahal ilal haramain, pergi ke haramain Makkah, Madinah, wasyam, wa Misr, wal Iraq. Naam, Khurasan, Ya. Di mana ada guru, di mana ada ilmu, beliau kejar. Nah, demikian Ibnu Mubarak rahimahullah. Sehingga setiap yang melihat beliau melihat betul-betul sosok yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Qala Abu Usama sebagaimana dinukilkan oleh Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal Beliau berkata, "Ma ra'aitu atlaban atlaba lil ilmi min Abdullah bin Mubarak." Saya belum pernah melihat orang yang atlab lil ilm. Lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu min Abdullah bin Mubarak daripada Abdullah bin Mubarak daripada Abdullah bin Mubarak. Naam. Waqala Ahmad bin Hanbal. berkata Ahmad bin Hambal rahimahullah, juga bisa dibaca dalam Tahdibul Kamal. Beliau mengatakan Imam Ahmad, Imam Ahmad sendiri imam, memberikan pengakuan kepada siapa? Ibnu Mubarak. Lam yakun fi zamani Ibnil Mubarak atlab lil ilmi minhu tidak ada di zamannya Ibnu Mubarak orang yang lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu melebihi beliau. Rohala ilal Yaman. Rihlah melakukan perjalanan ke Yaman wa ila Misr pergi ke Mesir wa ila Syam pergi ke Syam wal Basrah pergi ke Basrah wal Kufah pergi pula ke Kufah Wa kana min ruwatil ilmi wa ahli dhak. Dan beliau ini termasuk ruwatil ilmi. Orang-orang yang meriwayatkan ilmu wa ahli dhak. Dan ahlul ilm. Naam. Kata ba'anis sigar. Beliau menulis dari sigar. Yang lebih muda. Yang lebih rendah. Diambil ilmunya. Nah, wal kibar juga mengambil dari yang kibar wa amran azima sehingga beliau pun mengumpulkan sesuatu yang sangat besar. Nah, ada ucapan sebagian ulama, layan bulu rojul seorang tidak akan ya mencapai ilmu hatta sehingga mengambil hatta ya'khul amman tunahu mengambil dari orang yang lebih rendah. Nah, waman huwa fauqahu atau yang lebih apa tinggi dan juga yang sepadan. Baru seorang akan mendapatkan apa ilmu kemuliaan. Ya terkadang rasa sombong itu menjadikan seorang akhirnya ya bukan memang sudah orang yang sombong itu akan jatuh. Ikhwan. Dan diantara yang menarik adalah kisah Imam Ahmad ibnu Hambal. Ya beliau meriwayatkan satu hadis dari Abu Dawud rahimahullah. Padahal Abu Daud adalah muridnya Imam Ahmad. Kalau antum buka Sunan Nabi Daud, ya, sering hadis-hadis dalam Abu Daud diawali dengan haddatsani Ahmad bin Hambal, haddatsani Ahmad bin Hambal. Memang gurunya. Ya. Taib. Tapi subhanallah suatu saat Imam Ahmad mendapatkan ada hadis dimiliki oleh muridnya Abu Daud. Dan beliau tidak punya. Farawa anhu. Maka diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari muridnya dan itu membuat senangnya luar biasa Abu Dawud. Yaftakhir bih. Ya. Ah ini guru saya jadi murid saya. Ya bukan berupa apa ya, kebanggaan, kebahagiaan. Dan itu fadl ya, kawan. Ya. Nah, kan itu fadl. Nah, apalagi kalau seorang mengetahui bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, hadis itu dari Allah. Hanya saja Allah takdirkan saya mendapatkan rezeki hadis itu dari orang yang lebih rendah, ujian ujian bagi kita. Dia murid saya, tapi lebih tahu dari saya. Nah, kalau seorang sombong dan tidak mengambilnya, bagaimana dia akan ya, menjadi orang yang memiliki ilmu? Dan itu yang ada pada Imam Ibnul Mubarak rahimahullah dan a'immatuna dan imam-imam kita. Maka dikatakan di sini kata Imam Ahmad ya, kata ba'anis sigar wal kibar. Beliau menulis dari sigar, dari yang muda ya, dari murid-murid beliau ya, wal kibar ya atau dari orang-orang yang lebih tua wa jama'a amran azima maka na ahadun aqalla saqtan minhu tidak ada orang yang lebih sedikit salahnya daripada Ibnu Mubarak bisa dikatakan tidak salah kalau beliau menyampaikan apa hadis tidak ada yang lepas satu huruf ya sedikit apa sebabnya Kana yuhaddisu min kitabin. Kalau beliau menyampaikan hadis itu dari kitab. Hafal beliau, tetapi tetap beliau memegang apa? Kitab. Dan itu pula dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena hafidhan, Imam Ahmad hafidhan. Tapi beliau yuhadis an kitab. Kalau beliau menyampaikan itu dari apa? Kitab. Nah, ini amanah ilmiah. Ketika kita memegang kitab, kemudian kita baca sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, otomatis akan lebih selamat dari apa? Kesalahan. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Maka na ahadun aqalla sakton minhu kanu hadithu min kitab kana rajul kana rajulan sahib hadisin hafidha. Beliau sahibul hadis, hafidhan. Bukannya tidak hafal, hafal ikhwan. Tetapi yuhadis an kitab. Nah, berarti terkumpul padanya dhabtan dua dhabt, dhabtul kitab wa dhabtus sadr. Dhabtul kitab dan juga dhabtu apa? Sadr. Hafalan itu ada dua macam. Hafalan apa? Sadr. Ya. Dan hafalan apa? Kitab. Nah, bisa jadi hafalan sadrnya kurang, bisa jadi. Tapi tulisannya selalu benar. Dan ketika dia meriwayatkan dari kitabnya, diterima tidak riwayatnya? ya diterima. Karena dia memiliki babtul kitab. Babtul kitab. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Semangat Ibnu Mubarak rahimahullah fi talabil ilmi, fi talabi al hadis ya. Nah, sempat saya lihat beberapa nukilan tentang beliau ya. Melengkapi apa namanya? eh bukti semangat beliau rahimahullah fi talabil ilmi wa talabil hadis ada seorang bertanya kepada Imam Ibnu Mubarak ma'ruf ini ila mata taktubul ilma ini pertanyaan juga sama ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ila mata taktubul ilma sampai kapan engkau menulis ilmu jadi dilihat terus belajar terus menulis terus sampai kapan Imamah sudah dirapat, sudah menjadi imam. Ilmu ma'ruf orang semua yang ngerti siapa Imam Ibnu Mubarak. Sehingga wajar orang bertanya, ilah mata, sampai kapan engkau menulis hadis? Engkau menulis ilmu? Apa jawaban Ibnu Mubarak? La'allal kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. La'allal kalimah barangkali kalimat yang saya bisa mengambil manfaat belum saya tulis, belum. Belum saya tulis. Betul saya sudah menulis, betul saya sudah menulis, tapi saya tidak tahu. Ya, barangkali ada kalimat yang menjadikan Allah ridho. Ya, dengan saya belum saya tulis. Karena setiap amalan kita kan di situ ada keikhlasan atau tidak. Ya. Ada amalan atau tidak. Ya, ada harapan kepada Allah atau tidak. Nah, itu kata Ibnu Mubarak rahimahullah tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Sampai ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu dijawab oleh Imam Ibnu Mubarak. Nah, mungkin ada kalimat yang sesungguhnya bermanfaat bagi saya, saya belum tulis. Semisal dengan itu, ya pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad dan yang lain. Ya, ila mata tatlubul ilma, tatlubul hadis, kata beliau sampai mati. Ya. Nah, Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Beliau ma'ruf dengan muraja'atul ilm. Qila libn al-Mubarak. Dikatakan kepada Ibnu Mubarak, Iza antas sholaita lima lam tajlis ma'ana?" Ada orang tanya kepada Ibnu Mubarak, Iza antas sholait. jika kamu sudah selesai sholat, lima lam tajlis ma'ana, kenapa tidak duduk bersama kita, tidak duduk-duduk?" Ya. Nah, tidak bermajlis. Qala, apa jawaban Ibnu Mubarak? Ajlisu ma'as sahabah. Saya lebih suka duduk bersama dengan sahabah wa tabi'in. Ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau duduk dengan sahabah jelas tidak ketemu siapa? Sahabah. Ya, tetapi membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Wa tabi'in, kalau tabi'in memang beliau berjumpa dengan apa? tabi'in yang bisa berjumpa langsung duduk bersama mereka. Yakni anzuru fi kutubihim wa asarihim. Saya lebih suka untuk duduk melihat kitab-kitab mereka, asarnya mereka. Adapun duduk dengan kalian, fama asna umakum. Apa yang bisa aku perbuat kalau duduk dengan kalian? Antum tagtabuna nas. Kamu ribah, mengibai manusia. Ya. Ini nasihat tentunya dari beliau. Ya nasihat dari beliau rahimahullah. Semangat luar biasa. Ya. Nah, ikhwan, duduknya seorang membaca hadis, nah, satu hadis, dua hadis, tiga hadis, yaktub, murojaah, luar biasa ya. Nah, zaman ini berat ikhwan. Nas, apalagi kaum wanita, sudah ngobrol sana sini. Tadinya baik, tapi kalau sudah ngobrol dengan orang, oh, luar biasa, oh, fulan keluarganya ini nah, rusak, cerita kerusakan keluarga orang. Ya, sana sini. Demikian jawaban Ibnu Mubarak rahimahullah. Fahuwa imamun min a'immati al-hadis kana harisan fi talabil ilmi nah, wa harisan fi mudzakaratihi. Dan datanglah pujian para ulama. Bukan pujian yang dicari tentunya. Tetapi ya demikianlah para ulama apalagi sudah pada meninggal. Ya. Perlu dijelaskan kedudukan mereka, manzilahnya agar manusia semangat untuk mengambil ilmu dari dari mereka. Taib, kita baca beberapa ucapan Naimah ya tentang manzilah kedudukan ilmiah dari Ibnu Mubarak. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Kata Ibnu Uyainah, "Nazartu fi amri sahabah." Saya melihat para sahabat, sejarah para sahabat. Fama ra'aitu lahum fadlan ala Ibnu Mubarak. Saya tidak melihat ya lahum pada para sahabat itu fadlan. Fadlan yakni fadl kebaikan atas Ibnu Mubarak illa li suhbatihim. Ya. Ilan nabi ya, li suhbatihimun ya sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ahu. Maksudnya Ibnu Uyainah sedang melihat ya. Para sahabat jihad. Ibnu Mubarak juga ikut jihad. Tentu beda, tidak sama jihadnya. Ya. Tetapi jenis amalan. Ini sedang membandingkan jenis apa? Amalan. Sholat malam, sahabat sholat malam, Ibnu Mubarak sholat malam. Zikir pagi petang, Ibnu Mubarak zikir pagi petang. Nah, para sahabat yahfadun Al-Quran, Ibnu Mubarak yahfadun, yahfadul Quran. Ya. Para sahabat, ya, mereka menuntut ilmu, Ibnu Mubarak menuntut ilmu. Jadi selalu ada sebanding. Sebanding. Semua kebaikan yang ada pada sahabat ada pada Ibnu Mubarak tidak membicarakan tentang bobotnya, tapi jenis apa? Amalannya. Jenis amalan ini ada pada Imam Mubarak. Ya. Sehingga tidak ada ya kelebihan ya. kecuali dua hal. Illa li sohbatihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ahum atau ma'ahu. Itu saja perbedaan. Li sohbatihim, karena para sahabat itu mendapatkan derajat apa? Sohbah. Dan itu tidak ada pada Ibnu Mubarak. Juga ghazu, perang bersama apa? Rasul. Kalau perang ya ikut perang, tapi perang bersama Rasul. Tidak ada pada Ibnu Mubarak. Itu saja kata Ibnu Uyainah. Nah, semua ada pada Ibnu Mubarak. Al-Marwazi rahimahullah. Kemudian berkata Al-Farra Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Farra juga dinukilkan atau dinukilkan oleh uh, Al-Mizzi dalam Tahdibul Kamal. Al-Mizzi punya kitab Tahdibul Kamal. Kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar atau diberi penjelasan atau tahdib maka muncul tahdib Tahdibul kamal. Nah, kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Hajar menjadi takrib. Takrib, tahdib Tahdibul kamal. Nah, Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Disebutkan oleh Al-Mizzi, nah, dan Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Mertuanya siapa? Ibnu Katsir, mufassir. Ya. Dan di antara murid-muridnya Al-Mizzi ada Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada juga Az-Zahabi. Nah, eh, di antara murid-muridnya. Nah, wallahu alam. Qala Eh, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farra. Ma akhrajat Khurasan misla haula'i tsalasah. Ibnul Ibnul Mubarak wa Nadhr bin Shumail wa Yahya bin Yahya. Kata Al-Farra rahimahullah negeri Khurasan, ma akhrajat Khurasan, negeri Khurasan belum pernah mengeluarkan, melahirkan ulama mislaha ulai salasa. Seperti tiga orang itu. Tidak ada yang lebih. Siapa? Ibnu Mubarak, An-Nadhr bin Sumail, An-Nadhr bin Sumail, kemudian Yahya, Ibnu Yahya. Rahimahumullah. Naam. Wabillahi taufiq. Banyak pujian para ulama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Qala Al-Hakim An-Naisaburi berkata Al-Hakim An-Naisaburi Sahibul Mustadrak ketika berkata tentang Ibnu Mubarak, huwa imamu asrihi fil afaq wa aulahum bidzalik wa aulahum bidzalika Ibnu Mubarak adalah imam di zamannya fil afaq di seluruh penjuru wa aulahum dan yang paling utama di antara yang ada bidalik lebih berhak untuk dikatakan imam. Dari sisi ilmu, ilman imam dalam ilmu, wa zuhdan imam dalam apa? Zuhud, wa syaja'atan imam di dalam keberanian, wa imam di dalam ya kedermawanan. Yang terdepan dalam ilmu, terdepan dalam zuhud, terdepan dalam syaja'ah, terdepan dalam sahak, kedermawanan. Nah, bahkan dalam sebagian apa namanya tarjumah disebutkan kalau beliau sedang membaca raqaiq, hadis-hadis tentang hari kiamat dan seterusnya. Itu seperti sapi disembelih. Menangis. Nah, ya ini betul-betul apa namanya? Ya mentadabburi. Nah, eh, apa yang didengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, imam fil ilmi wa zuhdi wa syajah wa sakha. Qala Ibnu Abdul Bar. Kita tarik ke belakang, yang belakang, yakni eh, apa namanya? Yang terakhir. Ibnu Abdul Bar, ulama setelahnya, ya. Ibnu Abdul Bar berkata, Ajma'al ulama'u ala qabulihi wa jalalatihi wa imamatihi wa adlihi ajma'al ulama, para ulama bersepakat ala qabulihi untuk diterima riwayatnya wa jalalatihi, kemuliaannya wa imamatihi, keimamannya wa adlihi dan juga keadilannya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ini pujian-pujian apa? Aimah, pujian-pujian para ulama. Taib. Di antara keutamaan beliau, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, di antara keutamaan beliau, beliau sosok yang kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Sosok yang sangat kuat berpegang teguh dengan mana? Sunnah. Ya. Juga sosok yang sangat membela hadis. Dan berusaha untuk membersihkan dari mana yang sahih dan mana yang apa? Baif. Beliau termasuk imam al-jarh wa ta'dil. Naam. Pernah suatu saat Ibnu Mubarak ditanya. Su'ila Ibnu Mubarak. Ar-rajulu yatlubul hadis lillah yastaddu fi sanadih. Ada yang bertanya kepada Imam Ibnu Mubarak, "Wahai Imam Ibnu Mubarak, ya, menurut engkau ya, apakah pantas seorang yang mencari ilmu hadis, mencari hadis, kemudian dia memperberat, mempersulit di dalam sanad. Ya. Artinya mungkin sang penanya inginnya, kalau memang lillah ya, ya dimudahkanlah meriwayatkan hadis itu namanya. Jangan jangan pelit, jangan bakhil, jangan sulit-sulit. Apa jawaban Ibnu Mubarak? Qala Ibnu Mubarak, "Idza kana lillah, jika memang betul-betul ikhlas karena Allah, fahuwa aula an yastadda fi sanadi." Justru yang semestinya adalah dia syadid di dalam sana. Teliti. Nah, ini siapa yang meriwayatkan? Apakah dia orang yang sikoh? Apakah dia ahlu sunnah? Apakah dia ahlul bidah? demikian. Itu orang yang ikhlas. Karena dia sedang memperjuangkan apa? Agama. Kalau orang yang bermudah-mudah, oh, masih sudah nama, tidak apa-apa ini hadis, nama. mungkin ya. Justru yang seperti itu yang tidak semestinya. Nah, dan beliau mengatakan, ma'ruf di antara ucapan beliau, al-isnadu minad din. Sanat itu bagian dari apa? agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya setiap orang akan berbicara seenak sendiri, sesuka dia. Tapi karena ada sanad, maka orang pun akhirnya berhati-hati. Apalagi harus bertemu dengan Ibnul Mubarak. Habis bisa. Dari mana kamu dengar? Oh dari fulan. Tahu siapa fulan? Harus bisa menjelaskan. Kalau memang betul-betul dia orang yang sikoh toib, antum mengambil dari fulan, fulan sikoh, fulan dari siapa mengambil? Toib. Dengan adanya sanat itu, maka terjagalah apa? Agama. Toib pernah suatu saat, ya, datang seorang kepada Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah hadis. Fakallah berkata Ibnu Mubarak, "Man yarwih?" Siapa yang meriwayatkan dia? Hadis ini. Man yarwi. Kultu yang membacakan hadis berkata kepada Ibnu Mubarak, Syihab bin Khiras. Saya dapatkan hadis ini dari Syihab bin Khiras. Kala siqah, adapun Syihab siqah. Amman dari siapa? Syihab ini. Anil Hajjaj Ibn Dinar. Dari Hajjaj Ibn Dinar. Kata Ibnu Mubarak, siqah, fulan siqah, Hajjaj bin Dinar. Aman dari siapa? Kultu saya jawab, anin Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah di sini ikhwan. Ya. Kok bisa loncat langsung dari siapa? Nabi. Nah. Kala kata Ibnu Mubarak, bainahu wa bainan Nabi mafawiz di antara Nam Hajjaj bin Dinar dengan Rasul Ali Shallallahu Wasallam ada mafawiz. Mafawiz itu jarak yang jauh. Nggak tahu berapa orang di antaranya. Nah, tangqati fiha a'naqul ibil. Yang perlu untuk dicari lagi dengan safar. Dari siapa? Dari fulan pergi ke sana. Kejar lagi, kejar lagi sampai ketemu. Kalau enggak tidak. Terputus apa? Sanatnya. Ya. Taib. Bahkan bukan mursal. Ya. Taib. Ini bainahu wa baina nabi mungkin banyak di sini. Bukan tabi'in, mungkin tabi'ut tabi'in. Ala kulli hal ma'asral muslimin itulah beliau di antara yang menunjukkan apa? Tamasuknya beliau terhadap hadis ya, semangat untuk memilah mana yang sahih dan mana yang yang dhaif. Sampai berkata Abdullah bin Idris sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala nah, sampai dikatakan oleh Abdullah bin Idris kullu hadithin la ya'rifuhu Ibnul Mubarak fanahnu minhu bara semua hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Mubarak fanahnu minhu bara kami berlepas diri Artinya sangat sedikit hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Mubarak. Kalau sampai Ibnu Mubarak tidak tahu, nah kita harus hati-hati. Ibnu Mubarak tidak tahu. Ya. Ibnu Mubarak tidak mengerti. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Dan Ibnu Mubarak banyak beliau mengucapkan ucapan tentang sanad di antaranya tadi ya ucapan beliau ya. al isnadu minad din laul al isnad la qala man syaa ma syaa Nah, ini banyak dinukilkan dalam kitab-kitab mustalah seperti Ulumul Hadis lil Hakim ya. Juga dalam Syarhul ilal Beliau juga mengucapkan Masalul ladzi yatlubu dinahu bila isnadin Kama salilladzi yartaqi as safaha bila sulam. Perumpamaan orang yang mencari agama, belajar agama, mencari hadis bila isnadin tanpa sanad. Kama salilladzi yartaqi as safaha Seperti orang yang naik ke atas satuh, balkon. Anda tahu di sini apa namanya? Balkon juga, eh, balkon ya. Taib tanpa apa? Tanpa sulam. Ya, tanpa tangga. Tanpa tangga. Kok bisa naik ke atas? Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini semangat beliau. Di dalam tamasuk di sunnah. Dan dengan sebab itu pula maka ya beliau dan a'immah terjaga akidahnya. Kalau kita melihat akidah dari akidah Ibnu Mubarak rahimahullah, kita mendapatkan bahwasanya akidah beliau adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah salaf, akidah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, karena berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Taib, kita bacakan ikhwatil kiram di antara yang menunjukkan akidah beliau. Nah, disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala ya. diriwayatkan dari Ahmad bin Yunus, Ahmad bin Yunus berkata, "Sami'tu Ibn al-Mubarak qara'a syai'an minal Qur'an." Saya mendengar Ibnu Mubarak membaca ayat dari Al-Qur'an, summa qal, kemudian berkata, man za'ama anna hadha makhluqun faqad kafara billahi azim Barang siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu mada? makhluk faqad kafara sungguh dia telah kufur billahi azim Nah Al-Qur'an kalamullah Rabbul Alamin Sami'ahu Jibril yang didengar oleh Jibril bisautin wa harfin. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama samia sebagaimana didengar oleh Jibril. Kemudian Rasul menyampaikan kepada apa? Kepada Naam. Eh, sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Naam. Baik. Rawa Abdullah bin Ahmad diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, putra dari Ahmad bin Hambal, fi kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Dalam kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, Abdullah bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan dengan sanatnya Haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq qala sa'altu Ibn al-Mubarak. Saya bertanya kepada Ibn al-Mubarak, "Kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana?" Kaifa bagaimana yang bagi yang semestinya yang seharusnya lana bagi kita anak na'rifa rabbana untuk kita mengenal Rob kita yakni bagaimana Allah yakni eh, siapa Allah di mana Allah qal kata Ibnu Mubarak ala sama as-sabi'ah ala arsyihi wala naqulu kama taqulul jahmiyah Allah ala sama as di atas langit yang tujuh ala arsy di atas ars la naqulu kama taqulul jahmiyah kita tidak mengatakan seperti dikatakan oleh orang-orang jahmiyah nah yang terakhir sedikit kita nukilkan tentang bagaimana keyakinan Ibnu Mubarak tentang iman. Nah, ketika beliau membantah orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah akan mengatakan imannya malaikat Jibril dengan imannya zani, orang yang berbuat zina apa? Sama. Tidak ada bedanya. Alhamdulillah. Nah. Yang penting sudah iman, Islam sempurna iman. Kamilul iman. Wahtajja Ibnu Mubarak fil raddi 'ala al-Murji'ah. Ibnu Mubarak membantah orang-orang Murji'ah ya yang mengatakan iman itu tidak bertingkat-tingkat. Ya. Beliau ingin menetapkan bahwasanya al-iman yatafawat, iman itu bertingkat-tingkat. Yazid, wa yanqus, bertambah, berkurang. Naam. Beliau meriwayatkan sebuah riwayat sampai kepada Umar bin Khattab, ucapan Umar bin Khattab. Berarti riwayat mauqufah. Ya. Umar bin Khattab mengatakan lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al ardi la rajaha. Lau wuzina seandainya ditimbang, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar bi imani ahli al arab dengan imannya penduduk apa? bumi larojah. Sungguh lebih kuat imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana tidak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah ya mengatakan tentang Abu Bakar sebagai as-siddiq membenarkan langsung tanpa ada ragu-ragu ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi ke langit Isra Mi'raj. Tidak ada keraguan sama sekali. Abadan. Naam. Itu terkait dengan akidah dari Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kita berpindah kepada sebagian dari amaliyah beliau, yakni jihadnya beliau rahimahullah. Tadi kita sempat mendengar ucapan Sufyan ibnu Uyainah, ya. di mana sedang menimbang jenis amalan yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak dengan siapa? Sahabat. Ternyata ada semua. Semua kebaikan yang ada pada sahabat ada pada Ibnu Mubarak. Nah, bukan dari sisi bobotnya. Kalau dari sisi bobot jelas ya, Kualitas. Ya. Pahalanya beda. Sama-sama sodakoh. Tapi sodakonya sahabat walaupun satu apa? Satu mud ya di sisi Allah lebih baik daripada sodako kita emas sebesar gunung Uhud. Kalau jenisnya sama yaitu sodako Tetapi nilainya, sawab pahalanya, kualitasnya ya, beda. Ya. Nah, termasuk jihad didapatkan bahwa beliau rahimahullah termasuk orang yang paling banyak berjihad. Kebanyakan waktu beliau adalah fil jihad. Murabitan amamar Rum. Menjaga perbatasan perang. Berhadapan dengan Romawi. Kana yahujju aman wa yaghzu aman. Satu tahun beliau haji, satu tahun beliau apa? Jihad. Satu tahun beliau haji, satu tahun beliau apa? Jihad. Hakala. Nah. Rawa Az-Zahabi rahimahullah di antara yang diriwayatkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Zahabi rahimahullah annahu kana murabitan bi Tursus sanata 70 wa wa mi'ah sedang berjaga di perbatasan perang pada tahun 177 177 Beliau lahir pada tahun 100 berapa? 18. Berapa umur beliau berarti? 77 kurang 18? 59 fil jihad ya 60 tahun murabita nah wa kana suja'an farisan seorang yang suja' seorang yang pemberani nah dalam hal apa berperang juga nah. Taib disebutkan salah satu kejadian ya oleh Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad berkata Abu Hatim Ar-Razi haddatsana Abdah bin Sulaiman qala kunna sariyatan ma'a Ibnu Al-Mubarak fi biladir Rum kata Abdah bin Sulaiman suatu saat kita satu pasukan dengan Ibnu Mubarak fi biladir Rum perang di Romawi fasadafnal aduwa kita pun berpapasan dengan musuh. Harus perang. Falamma iltaqa as-saffan ketika dua sof bertemu. Biasanya dulu kalau perang tidak langsung perang, tapi ada adu. Nah, kamu maju, kita maju satu. Nah, falamma iltaqa as-saffan kharaja rajulun minal adu. Seorang dari musuh dari Romawi keluar menantang. Fadda'a ilal baraz menantang untuk duel. Kalau tempat kita duel, dua orang kelahi. Nah, di sini apa? Satu lawan satu. Hmm. Tidak ada duel ya. Hmm. <laughs> Berduel, ya. ini perang satu lawan satu. Ya. Disaksikan oleh dua sof Fakharaja ilahi rojulun. Ah, dari sofnya kaum muslimin keluar seorang. Tapi tidak kelihatan mukanya. Pakai apa? Nah, pakai sorban ditutup matanya. Oh, bukan matanya, matanya dibuka ya. Wah <laughs> oh, hebat sekali matanya ditutup. <laughs> ya ini ya takonna ya ini namanya. Keluar, kelahi, perang, mati ini musuh. Subhanallah. Nah, suma akhor, tidak puas rupanya musuh. Keluar lagi satu. Ya. Satu lawan satu lagi. Ini masih tetap ini orang ini. Duel lagi. Sekarang tahu duel ya duel, pakai duel saja. Ya. Nah, mati lagi. Ya. Nah, suma akhor, datang lagi. Nah. Mati lagi. Tiga kali, subhanallah. Nah, Nah, ada yang berani keluar ini sudah tiga mati ya, dari musuh. Suma da'a ilal baros gantian sekarang yang mengajak ini. Nah, ya. Ah siapa? Nah, Tentu pakai bahasa Arab atau bahasa apa Allah alam ya kan. Ya. Nah, akhirnya keluar lagi. Kharaja ilai rajulun. Keluar lagi dari musuh. Fataradahu sa'atan fata'anahu faqatalahu. Lagi-lagi kalah. Lumayan sengit. Naam. Fazdahama ilaihi nas. Nah, tapi muhim manusia pun berkerumun. Perang. Ya. Yang meriwayatkan ini Abdah bin Sulaiman, heran ini siapa ini orang. Nah, fanadzortu saya lihat perawakannya tubuhnya ini Ibnu Mubarak ini. Ya. Ibnu Mubarak ini. Tapi masih belum belum yakin namanya. Wa idza huwa yaktumu wajahu bikummihi. Memang wajahnya ditutup nggak kelihatan. Menjaga keikhlasan. Nah, Fa'akhadtu bi tarafi kumhi Saya lepas sengaja oleh Nabi lepas. Ujung apa namanya? Ujung tutup wajahnya saya buka. Famadattuhu saya tarik. Fa'ida huwa huwa. Ternyata memang dia tidak ada yang lain namanya. Taib. Faqala berkata Ibnu Mubarak wa anta ya Aba Amr miman yasna alaina yusanni alaina wahai wahai Abu Amr jangan kau berbuat seperti itu tidak suka intinya nah itu Ibnu Mubarak Yujahid nah wayahuj haji perang haji perang ini di umur yang 60 tahun ya wah mengalahkan empat orang <laughs> ya belum lagi perangnya nah, sekarang kita jalan saja seperti ban kempis ya kan <laughs> ya kan ya ini kurang angin begitu ya. Pak Pancet. Oh. Baru jalan sebentar. Seperti itu. Ya subhanallah. Padahal masih muda. Ya. Jika dibandingkan dengan Mubarak ya, ya. Tapi ya seperti itulah. Subhanallah. Rahimahullah. Rahimahullah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah dan di perang pun beliau manfaatkan menyampaikan ilmu. Ya subhanallah ya Fil ghazwi. Dalam perang pun beliau menyampaikan ilmu. Nah, tidak kemudian perang saatnya perang saya tidak menyampaikan ilmu. Tidak. Hatta fil ghazwi. Dalam perang pun disampaikan ilmu. Aurad al-Zahabi rahimahullah fi syiar alamin nubala. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam syiar alamin nubala ya. Dengan sanatnya sampai kepada Ibnu Mubarak. Ya. ya. Ibnu Mubarak mengatakan an Khalid al-Hadza an Ikrimah an Ibni Abbas. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma'a akabirikum. Al barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan akabir. Dengan orang-orang besar baik kibar fisin atau kibar fil ilm ya. ya tentunya kembalinya yang utama adalah pada ilmu kibar fil ilm apalagi terkumpul padanya kibar fil ilm wa kibar fisin nah al barokah ma'a akabirikum fakultu lil walid Ibn Muslim alladhi haddatsa bihi an Ibn Mubarak. Maka saya pun bertanya kepada Al-Walid Ibn Muslim Al-Walid Ibn Muslim yang meriwayatkan dari Ibn Mubarak. Aina sami'ta min Ibn Mubarak? Dari mana kamu mendengar ini hadis dari Ibn Mubarak? Oh, dulu para ulama seperti itu. Kalau dengar hadis mesti ditanya di mana kamu dengar? Ya. Tapi apa jawaban Al-Walid Ibn Muslim? Qala fil ghazwi ketika perang. Ketika perang, saya mendengar hadis ini dari Ibnu Mubarak. Naam, dari Ibnu Mubarak. Rahimahullah. Demikian Ifatil kiram rahiman rahimahullah, sedikit dari uh, kisah tarjumah Ibnu Mubarak. Nah, kita lanjutkan insyaallah uh, setelah ini atau pada sesi berikutnya bismillah Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.